Kita bisa hadir di tempat yang diberkati semata karena rahmatnya lah sehingga kita mampu meluangkan waktu kita untuk berkumpul di rumah dari rumah rumah Allah. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan berkumpul di tempat ini. Seandainya bukan karena Allah, bahkan kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita ke rumah mulia. Tetapi Allah menginginkan. Karena itulah kita sampai. Kita berkumpul. Bahkan kita telah menegakkan ibadah besar salat maghrib secara berjamaah. Siapapun yang mensyukuri nikmat ini, maka pasti akan mendapatkan tambahan nikmat. Siapapun yang mensyukurinya. Sebab Allah telah menjamin, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Kalau mensyukuri nikmat sholat, maka minimal akan melahirkan tambahan sur. So Allah sudah jamin la in syakartum jika kalian bersyukur la azidannakum pasti saya tambah. tambah. Siapapun yang bersyukur pasti dapat tambahan. Berarti siapa yang syukur nikmat sholat, maka minimal tambahannya sholatnya semakin baik, semakin hebat, semakin sempurna. Lima waktunya sudah bisa di masjid. Bahkan bukan hanya lima waktu, bertambah dengan sunnah-sunnahnya. Eh, bahkan bukan hanya yang nampak, bertambah kekuatan hatinya dalam sholat. Bertambah keikhlasannya. Semakin hebat cintanya kepada Allah dalam sholatnya. Semakin dahsyat takutnya kepada Allah dengan sholatnya semakin luar biasa luasnya harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya. Khusyuknya pun semakin hebat. Pemaknaan, penjiwaan, ucapan-ucapan salat, bacaan-bacaan salat, gerakan-gerakan salat semakin mantap. Itu pasti bagi orang yang mensyukuri nikmat salat itu. Tapi tidak akan didapatkan kalau orang yang hadir ke masjid sekedar hadir. Dia datang ke masjid tanpa niat. Dia datang ke masjid hanya karena kebiasaan. Atau datang ke masjid karena sekedar mau ramai-ramai. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat apapun. Nikmat keduniaan apalagi nikmat keagamaan. Ada satu nikmat dalam Islam yang menentukan seluruh nikmat. Ada satu kebaikan dalam Islam yang menjadi ukuran semua kebaikan yaitu nikmat pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di awal Islam kita ungkap dan nyatakan dengan asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ini nikmat besar yang mendasari semua nikmat. Disinilah arah semuanya. Tadi imam kita mengingatkan hal ini. Ketika beliau membaca di ilahi Quraisy, ilahihim rihlat asyidai was-sayf, biilati Quraisy karena perjalanan bolak-baliknya orang Quraisy. Dalam perjalanan asyita wasai di musim dingin hujan dan di musim panas. Orang kafir Quraisy dapat nikmat besar. Orang Arab dapat nikmat besar. Allah mudahkan melakukan perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Setiap musim ada jalur untuk mendapatkan nikmat besar melalui keuntungan perdagangan. Terhadap nikmat ini Allah ingatkan mereka supaya apa? Lihat ayatnya. Falyabudu Rabba dal Supaya mereka menyembah hanya kepada Tuhannya Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Jadi semua nikmat. apapun nikmat itu pasti mengarah kepada semakin hebatnya ibadah semakin murninya penghambaan dan ini yang membedakan antara orang yang kaya yang muslim dengan orang kaya yang kafir. Bukan kekayaan yang membedakan. Orang muslim, orang kafir sama-sama kaya. Sama-sama punya gedung, sama-sama punya rumah, sama-sama punya kedudukan, sama-sama punya kekuatan. Tapi perbedaannya, siapa yang dengan nikmat keduniaan itu mampu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam dengan la ilaha illallah sebagai dasarnya adalah ruh dalam kehidupan kita. Nikmat terbesar yang Allah turunkan untuk umat manusia. Islam yang Allah turunkan ini adalah ruh dalam kehidupan kita. Apa itu ruh? Sesuatu yang kalau kita masih punya, kita masih teranggap sebagai orang hidup. Tapi kalau ini sudah dicabut, maka jadi orang mati. Ayam-ayam yang kita pelihara, bebek-bebek yang kita ternak, seluruh binatang, semua makhluk hidup, hidup karena adanya ruh Kapan ini terangkat, tercabut, mati. Mayat namanya. Orang kafir punya ruh. Binatang juga punya ruh. Kita juga punya ruh. Yang dengannya kita hidup. Tetapi ingat. Hidupnya seorang muslim. Beda dengan hidupnya binatang. Beda dengan hidupnya orang kafir. Kenapa? Sebab perbedaan ruh. Kita sama-sama memiliki ruh yang bersifat umum. Yang mau tidak mau pasti kita dapat. Makanya kita bisa hidup. Tapi ada satu ruh. Ada lagi ruh. Ruh yang kedua. Yang harus diusahakan. Harus diupayakan. Yang siapa yang memilikinya, maka betul-betul hidupnya berbeda dengan pemilik ruh yang hanya satu. Ruh yang kami maksudkan adalah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa yang menerimanya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, hidup dan mati di atasnya, betul-betul memiliki ruh yang walaupun dia sudah masuk ke yang lahat, sudah dikubur, maka kita tidak boleh mengatakannya mati. Sebab mereka tetap hidup di sisi Tuhan. Karena ruh ini tidak ada wafatnya. Begitu ada yang menerimanya, maka dia hidup. Walaupun dia dalam barzah, dia tetap hidup. Bahkan hidupnya di dalam kubur lebih nikmat daripada hidupnya di dunia. Dan setelah berakhirnya kehidupan di alam kubur, dia akan memasuki proses hidup di negeri akhirat yang tiada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من أمرنا demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad ya kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad apa ruham min amrina Allah sendiri yang ilmu yang datang dari Allah yang Allah turunkan kepada Muhammad itu apa? Ruh. Karena itu siapa yang menerima ajaran Nabi Muhammad mempelajarinya meyakini, mengamalkannya hidup dan mati di atasnya maka betul-betul telah memiliki ruh yang berbeda dengan yang lainnya dan dia akan hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, terima seruannya Allah dan Rasul. Ketika dia mengajak kalian kepada perkara yang menghidupkan kalian. Berarti ajakan aja kepada sesuatu yang menghidup hidupkan. Karena itulah masyarakat Arab yang berada dalam kegelapan kematian sebab hanya memiliki ruh sebagaimana binatang. Begitu datang Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mereka menerima ruh ini, mereka hidup dengan kehidupan tiada tandingannya. Bahkan mereka menjadi sebab sampainya ruh itu juga ke Indonesia, ke Sidrap ini. Tinggal kita mau atau tidak kembali kepada keinginan kita. Jadi kunci kekuatan kembali kepada keinginan kita. Kita mau atau tidak? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Kalau mau, bisa. Kalau tidak mau, biar rumahnya di samping masjid. Tetap tidak di samping masjid. Sebab tidak mau. Tapi kapan dia mau? Biar berapa kilo rumahnya dari masjid. Pasti sampai ke masjid. Sebagaimana? Biar berapa kilo kebunnya dari rumahnya. Walaupun mau pupuk. Pasti sampai ke kebunnya juga. Ke sawahnya juga. Sebab memang dia sudah bertekad untuk ke sana. Ini yang banyak tidak dimiliki oleh kebanyakan kaum muslimin. Sehingga masjid-masjid kosong nanti terisi di waktu-waktu tertentu. Padahal jamaah tidak ada tempat terbaik di muka bumi yang mengalahkan masjid. Masjidlah tempat termulia terbaik di muka bumi. Siapa yang menjadi orang orang yang masjid, menjadi jamaah masjid, menjadi orang yang belajar di masjid, menjadi penyumbangnya masjid, menjadi pengurusnya masjid, menjadi menjadi seorang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala maka dia akan menjadi orang yang terbaik yang hidup di muka bumi. Sebab kekuatan ruh yang Allah turunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam itu betul-betul diperhebat, disucikan, diperbesar, diperluas, diperkuat dalam musik. Melalui ilmu, melalui ibadah, melalui berbagai kegiatan-kegiatan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh Islam ini bersumber pada satu kekuatan yang tiada tandingannya, kekuatan keikhlasan dalam pengangkalan. Karena itu, awalnya dan kekuatannya serta kesempurnaannya kembali kepada la ilaha illallah yang merupakan kalimat ikhlas. Kalimat keikhlasan apa? la ilaha illallah. Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima. Tidak ada Islam kecuali pasti lima ini bangunannya. Pasti lima ini dasarnya. Siapa yang beragama kemudian bukan lima ini dasarnya, bukan Islam itu. Walaupun semua orang mengatakan Islam. Sebab Islam agama Allah, bukan agama buatan manusia. Islam pengakuan dari Allah, bukan pengakuan manusia. Islam dibangun di atas lima. Pertama syahadat di Allah ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Ini yang paling dasar. Ini yang paling bawah. Ini. Wa anna Muhammad Rasulullah. Dua syahadat ini yang paling mendasar. Salat, zakat, puasa, haji menyusul di atasnya. Kemudian dari sinilah dibangun, dikembangkan bangunan-bangunan lainnya sampai tegaklah rumah agama kita yang semuanya kembali kepada kekuatan keinginan kita untuk mewujudkannya. Tapi dasarnya yang paling dasar adalah la kita telah terima. Kita ucapkan. Dia masuk dalam kegiatan keseharian kita. Dalam sholat kita baca. Di luar sholat kita baca. Dalam doa-doa kita kita ucapkan. Dalam pikir-pikir kita terucap. La ilaha illallah. Kalimat yang jangan sampai lepas sampai malakul maut datang menjemput saat kematian menjemput, jangan sampai kalimat ini lepas. Jangan sampai sumber dari ruh ini lepas. Sebab kalau ini lepas, maka seluruh ruh lepas. Tadi kalau ini tertanam, maka dia bisa menarik kekuatan ruh yang lainnya. Bisa menyempurnakannya. Lakinu mautakum bila ilahi kata Najib. Talakin, tuntun orang yang mau meninggalnya kalian dengan la ilaha illallah. Kenapa? Nabi suruh tuntun ini sebagai kekuatan yang harus kita bawa. Kalau tidak, terancam pasti celaka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba mati kata Allah. Kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim dan tidak ada muslim tanpa la ilaha illallah. Kalimat ini jamaah, kalimat yang teramat dahsyat dalam Islam. Beratnya dalam timbangan mengalahkan langit dan bumi. Beratnya dalam timbangan kekuatannya mengalahkan kekuatan langit dan bumi walaupun berlipat tujuh kali. Sholat kita nanti bernilai berat dalam timbangan kalau dasarnya la ilah. Puasa kita, zakat kita, kalau bangunan yang memikulnya adalah la ilah. Sangat berat. Salat menjadi amalan yang paling berat kalau dasarnya la ilah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Nabi bersabda bahwa Nabi Nuh di saat akan meninggal berwasiat kepada anak. Lihat wasiatnya yang pertama. Wasiat Nabi Nuh yang pertama kepada anaknya. Amuruka bila ilaha illallah saya perintahkan kepada engkau wahai anakku untuk berla Kenapa? Nabi Nuh menjelaskan, "Lau anna samawati as wal aradina as-sab' wuli'at wa la ilaha illallah fi hifwa la rajahat bihinna la ilaha illallah." Karena seandainya tujuh langit dan tujuh bumi diletakkan pada sebuah timbangan, kemudian la ilaha illallah pada timbangan yang satunya, maka pasti la ilaha illallah akan lebih berat. Tujuh lagi, tujuh puluh. Hadisnya sahih. Sudah diteliti oleh ahli hadis. Ilmu yang datang dari Nabi, yang datang dari Rasul pertama yang Allah utus, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Semua Nabi dan Rasul mengajarkan kemuliaan ini. Tidak ada satupun dari mereka Kecuali inti pengajaran mereka adalah la ilaha illallah. Yang beratnya mengalahkan tujuh bumi menyatu dengan tujuh langit. Tidak sampai di situ. Nabi Nuh melanjutkan, "Lau anna samawati sabah wal aradina sab' kunna halqatan mubahama wa qasamat kunna la ilaha illallah." Seandainya tujuh langit ini dan tujuh bumi ini, kekuatan makhluk-makhluk besar ini menyatu, terikat seperti gelang maka pasti la ilaha illallah akan mampu menghancurkannya. Karena itu tidak ada belenggu dosa. Berapapun banyaknya. Kalau diperhadapkan dengan ketulusan orang mengucapkan la ilaha illallah. Ini pasti gugur semua. Nabi bersabda, Yusahu di rajulin min ummati yawmal qiyamah akan dipanggil seorang lelaki dari umatku pada hari kiamat. Umat Nabi Muhammad, bukan umat yang lain. Dipanggil pada hari kiamat. Di hadapan seluruh makhluk. Untuk apa? Untuk diperlihatkan catatan-catatan amalannya. Didatangkan amalan jeleknya. Ternyata ada tis'ah wa tis'ina sijillah. 99 lembar sijillah satu sijillah kata Nabi Madar basar Luasnya sejauh mata memandang Semuanya catatan dosa Ini ada umat Muhammad seperti ini Dosanya oh. Bukan catatan buku kita Satu lembar sejauh mata memandang Ini 99 seperti itu Dosa, dosa, dosa, dosa, dosa seluruhnya. Ditanya bukankah ini dosamu? Dia hanya mampu menjawab benar. Kemudian Allah tanya, kamu punya amalan? Dia bilang, tidak ada. Pas, pas. Padahal ternyata ada amalan. Kata Allah, فَإِنَّكَ الْيَوْمَ لَا Hari ini kamu tidak akan dizalimi. Didatangkan catatan kebaikannya. Ya Masih ada amalannya. Allah tidak akan memberi siapapun juga. Kalau memang ada kebaikannya, pasti didatangkan. Walaupun dia sendiri tidak mengakuinya. Didatangkan sebuah kartu kecil. Ditopah. Ketika ditimbang jamaah. 99 dalam satu neraca. Satu kartu kecil dalam satu neraca. Fatashatis sijillah wa tahulatil 99 lembar ini terbang ke atas. Yang menunjukkan beratnya kartu ini. Berarti apa berlaku? Ayat dalam surah Al-Qariyah. فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَضِيَةٍ Adapun mereka yang lebih berat timbangan kebaikannya pasti berada dalam kehidupan yang dia ridhoi, surga. Masuk surga. Hanya dengan apa? Amalan yang tercatat dalam kartu kecil mampu mengalahkan 99 lembar catatan dosa. Dalam kartu ini tertulis amalan yang mendasari semua amalan, yang menjadi dasar semua nikmat, yang menjadi sumber semua kekuatan, dan disinilah nyawa dari ruh kita. Di dalamnya tertulis, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Kali ini jamaah, perhebat la ilaha illallah. Jadikan dia ucapan kita, keyakinan kita, dan amalan kita. Sebab disitulah kehebatannya. Kapan tiga ini tidak ada, maka tidak akan pernah kita dapatkan kehebatan la ilaha illallah. Kalau sekedar diucapkan, biar berapa ribu kali tanpa ilmu dan keyakinannya. Tanpa pengamalannya, tidak akan banyak memberi manfaat. Ada kelompok di zamannya Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka tahu maknanya sebab orang Arab asli. Dia tahu arti la ilaha illallah. Dia ucapkan. Bahkan sudah sholat. Tetapi ternyata Allah berfirman, mereka berada dalam neraka paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu berada pada neraka paling bawah. Padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Salat lagi. Walaupun salatnya malas. Itu pun mau dilihat sama orang. Kenapa orang munafikin tidak mampu mendapatkan ucapan la ilaha illallah, kehebatan dari ucapan la ilaha illallah ini dari syahadatnya? Karena dia mengucapkannya tanpa keyakinan. Makanya Nabi bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." La yaqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya bersaksi bahwa la ilaha illallah dan saya bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah. Nabi sebutkan dua syahadat. Setelah itu Nabi bilang, tidak ada seorang hamba pun yang meninggal kembali kepada Tuhannya dalam keadaan ghairu syakin fihi. Ghair tidak, syak sudah jadi bahasa Indonesia tidak syak, tidak ada syak, tidak ada ragu terhadap dua kalimat ini, baru bisa dakhalal jannah, masuk surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Dalam hadis yang lain, Nabi menegaskan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah." Datang dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dari riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, siapa yang meninggal wa yang ya'lam dalam keadaan dia betul-betul mengilmui, meyakini bahwa la ilaha illallah dakhala jannah pasti masuk surga. Mari kita Kita jujur. Salatlah. Karena la ilaha illallah itu pembuktiannya. Ucapkan la ilaha illallah Terus bermantap la ilaha illallah kita supaya ruh kita semakin hebat. Eh, dan tidak ada jaminan. Saat ini kita miliki, besok masih kita miliki. Tidak ada jaminan. Saya jamaah tidak ada jaminan. Sebab wahyu sudah terbuk, terputus. Itu pun orang-orang yang dijamin di zamannya Nabi ada orang-orang yang dijamin pasti hebat la ilaha illallahnya dan dia bisa mempertahankannya sampai meninggal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan beberapa sahabat-sahabat eh langsung disebut langsung oleh Nabi bahwa mereka pasti menjadi penghuni surga. Tapi ternyata kalau kita lihat keadaan mereka, mereka adalah orang yang paling hebat di ibadahnya. Padahal sudah jadi, Apalagi kita yang tidak ada jaminan jamaah. Di saat orang menyadari tidak ada jaminan. Sementara syaitan betul-betul menginginkan kita celaka. Disitulah lahir kekuatan untuk melakukan penjagaan. Pemeliharaan. kekuatan untuk terus memperbaiki. La ilaha illallah. Ucapkan dia dengan ilmu dan keyakinan tanpa keraguan. Ucapkan dia dan buktikan sebagai wujud salat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, zakat kita, umrah kita, dan berbagai ibadah-ibadah lainnya, apakah di masjid atau di luar masjid. Kaum muslimin, jamaah, maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan itu hanya akan lahir dari ilmu yang benar. Apa yang saya yakini terhadap la ilaha illallah? La ilaha illallah punya dua hal yang harus diyakini. Yang pertama la ilaha, yang kedua illallah. Harus dua-duanya. Tidak boleh dipotong-potong. La ilaha. Kalau la ilaha saja, kita jadi orang komunis. Sebab la ilaha tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan. Itu keyakinan orang komunis. Kalau illallah saja, eh, Berarti apa? Menetapkan Allah sebagai sembahan. Ini orang musyrik. Kenapa? Dia hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi tidak mau menolak sembahan selain Allah. Kalau orang muslim, tolak semua selain Allah. Siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun, tolak. Jangan akui. Dan tetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam yakin. Solat karena kita solat karena yakin hanya Allah yang berhak kita sembah dengan berdiri, dengan rukuk, dengan sujud, dengan bacaan, dengan zikir, dengan doa, dengan permohonan, dengan permintaan, dengan permohonan perlindungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin hanya Allah dan selain Allah tidak. Dengan itu kita solat. Kenapa kita bersedekah? Karena kita yakin eh hanya Allah yang bisa menerima sedekah, membalasnya menyimpannya di akhirat. B. Eh, menjadikannya sebagai kebaikan besar untuk kita di dunia alam barat dan akhirat. Selain Allah tidak. Makanya kita bersedekah semata kepada Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Haji pun demikian. Hajilah karena panggilan Allah. Jangan karena panggilan gelar. Mau dapat gelar haji. Lebih bagus dapat gelar sholat. Eh, saya sholat Pak Ahmad gelar haji, gelar-gelar, jangan karena ingin mendapatkan. Semua amalan harus karena la Kita jadi pengurus masjid, jadi imam, jadi makmum, jadi guru, mengajar, jadi murid, jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi tetangga, rekan kerja, jadi pemimpin, jadi bawahan, jadi apapun. Harus karena la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya kita nyatakan bahwa tidak ada di mulut kita, tidak ada dalam hati kita, tidak ada dalam perbuatan kita yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun dia, kapanpun dan dimanapun, tolak, tolak, jangan akui. Dan mengatakan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang terus harus kita perbaharui. Sebab syaitan akan terus membuat kita lupa lalai. Tidak usah jauh-jauh, langsung lihat diri kita. Kadang kalau kita sudah, ini pembahasan sudah biasa berulang. Saya yakin jamaah sudah sering dengar. Karena Ustaz ini bahas apa. Tetapi kita harus tahu keadaan diri kita. Karena kalau kita sudah dapat sebentar sholat isya, insya Allah niatnya. Tapi ya tidak tahu sebentar subuh apa masih diingat? Apa masih la ilaha yang menjadi pendorong? Dari sinilah jamaah terus menerus ilmu tentang la ilaha itu harus diperbaharui, dipermantap setiap saat orang muslim. Ada ayat dalam Al-Quran. Jangankan kita, Nabi Muhammad saya diwajibkan untuk terus mengilmui, memperhebat, mengulang la ilaha illallah. Nabi Muhammad. Padahal sudah jadi Nabi dan Rasul ini. Siapa yang mengalahkan Nabi Muhammad dalam ilmu, dalam keyakinan, dalam amalan, dalam dakwah, dalam kesabaran, dalam apapun terhadap la ilaha illallah. Siapa yang mengalahkan beliau? Tidak ada. Tetapi Allah berfirman, fa'alam. Maka ilmuilah ya Muhammad. Perintah dari Allah. Ilmui. Pelajari. Ilmui. Apa? Annahu la ilaha illallah. Disuruh lagi untuk berla ilaha illallah. Padahal ini ayat keberapa yang turun? Bukan ayat pertama. Ayat yang turun setelahnya setelah sudah banyak kaum muslimin. Sudah banyak orang-orang kafir jadi muslim. Sudah banyak di antara mereka berla ilaha Allah mengilmuinya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Bahkan di antara mereka sudah mati di atas la ilaha illallah. Tapi Nabi Muhammad tetap disuruh oleh Allah untuk terus mengilmui la ilaha Kenapa? Satu, karena ilmu ini memang syaitan upayakan terus menerus supaya kita lupa kita disibukkan dengan pekerjaan. Bukan dilarang bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan kita melalaikan diri kita. Kita disibukkan dengan wanita, wanita dengan lelaki. Kita disibukkan dengan kedudukan, disibukkan dengan berbagai cara. Syaitan menyibukkan. Dan syaitan sangat tahu bagaimana cara menyibukkan dan melupakan setiap jenis manusia. Dia tahu kalau yang berilmu begini cara menyesatkannya. Kalau yang bodoh lebih gampang lagi kalau yang berkuasa begini caranya, kalau yang dikuasai begini caranya, kalau yang lelaki seperti ini, kalau yang wanita seperti ini. Makanya apa? Allah mensifatinya dengan apa? Al-waswas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari siapa? Min syarri dari bahayanya. Al-waswas. Ini sifatnya syaitan, al-waswas. Dari kata was wasa. Empat huruf. Huruf pertama dengan huruf ketiga sama. Huruf kedua dengan huruf keempat sama. Wow, wow, sin, sin. Bentuk kata seperti ini dalam bahasa Arab bermakna berulang-berulang. Pasti ada makna berulang di dalamnya. Kalau ada bentuknya seperti ini. Karena itu waswasa bukan hanya bermakna membisikkan, tetapi yang membisikkan dan terus membisikkan itu waswas. Waswas artinya apa? Orang membisikkan, membisikkan, mempengaruhi, menipu, mengelabui, mem terus iya, membisikkan. Begitu kalah, sebentar. Dia akan bisikkan lagi. Kalah, sebentar. Sebab was-was. Dan Allah mensifatinya bukan dengan uh, kata kerja, tetapi langsung dalam bentuk kata sifat. Al-waswas. Ini lain kata sifat. Yang menunjukkan bahwa apa? Syaitan musuh kita sangat-sangat hebat dalam membisikkan, dalam mengelabui, dalam menipu. Sangat hebat. Dia tahu betul. Jangan lupa, Nabi Adam di awal kali langsung kalah ya. Nabi Adam di awal kali langsung kalah. Supaya jadi pelajaran bagi kita. Manusia pasti salah. Tetapi contohlah Nabi Adam. Ketika bersalah, pasti bertaubat. bertaubat. Beda dengan iblis. Begitu bersalah, langsung melanjutkan kesalahannya lagi. Dengan ketakaburan. Menentang. Kita anak cucu Adam. Bersalah, pasti salah. Tidak ada yang namanya manusia tidak salah. Tetapi yang terbaik dari orang yang bersalah adalah yang bertobat. Kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Adam pasti salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Kita bisa salah dalam la ilaha illallah. Bisa salah dalam sholat, dalam ini, dalam banyak perkara. Kita bisa salah. Tetapi sebaik orang yang bersalah adalah yang segera kembali kepada Tuhannya. Mari jamaah. Kita terus berbaharui. La ilaha illallah kita dengan terus betul-betul memantapkan, mengukuhkan ilmu tentang la ilaha illallah yang saya simpulkan dari banyak pembahasan kehebatan la ilaha illallah, kesempurnaannya kembali kepada tiga hal. Satu, kemurnian cinta. Dua, keluasan harapan kepada Allah. Tiga, kehebatan takut kepada Allah. Tiga. Orang yang semakin hebat la ilaha illallahnya adalah orang yang semakin murni cintanya kepada Allah, tidak lagi kepada selain Allah. Orang yang semakin hebat la ilaha illallahnya adalah orang yang harapannya hanya kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi karena orang, karena dunia, karena kedudukan dan lain Orang yang semakin hebat la ilaha illallahnya takutnya semata karena Allah. Dia beramal karena Allah, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dan tiga ini jamaah dalam surat kita wajib untuk terus kita perbaharui. Suratul Fatihah yang merupakan inti Al-Quran mengharuskan tiga ini terus diperbaharui. Alhamdulillahi Kalau orang benar membacanya, pasti muncul cinta. Sebab Alhamdulillah dalam bahasa Arab, ucapan pujian karena cinta. Kalau orang baca Alhamdulillah kemudian tidak mencintai Allah, biar bagaimana fasihnya, maka belum benar Alhamdulillah. Harus muncul cinta. Jadi dalam surat kita terus dituntut untuk memperbaharui keikhlasan la ilaha illallah. Perhebat cinta dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Perhebat harapan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, Maha penyayang. Kalau kita yakin Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, maka kita selamanya tidak akan pernah mengharap kecuali hanya kepada Allah dan harapan kita tidak akan pernah terputus. Gagal kita usahakan lagi, gagal kita cari lagi, gagal kita harapkan lagi. Sebab kita yakin Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmatnya tidak akan pernah terputus. Allah terus bahkan memanggil hambanya, kembalilah. Allah berfirman wa rahmati wasiat Rahmatku melingkup segalanya. Dan ketika kita baca Malik Yawmiddin, penguasa hari pembalasan, maka di sanalah kekuatan takut muncul. Ingat tiga keikhlasan. Makanya nanti setelah tiga ini baru orang bisa baca ia karena abudu, wa iya karena nasta'in. Ini makna la ilaha illallah di sini. Iya karena abudu hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selainmu. Inilah ilah itu wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami minta pertolongan tidak kepada selain sehingga benar la ilaha illallah benar pernyataannya sehingga akhirnya suratul Fatihah dia dapat Allah berfirman siapa yang baca ihdinas siratal mustaqim maka pasti saya kasih yang dia minta pasti dikasih walil abdi mas'al untuk hamba apa yang dia minta ketika dia baca ihdinas siratal mustaqim Tuntun kami kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta Jalan yang orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang mereka yang sesat dan bukan bukan jalannya mereka yang, mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Kata Allah walil abdi masal untuk hamba apa yang diminta. Dikasih ini. Tapi syaratnya ucapkan mulai dari alhamdulillah. Cinta. Kemudian harapan. Kemudian takut. Kemudian munculkan keikhlasan dengan tiga kekuatan ini, di sanalah doa kita pasti dikabulkan. Sholat dan semua ibadah kita pasti tembus. Dan dengan itulah kita hidup jauh. Hidup mengumpul amalan ini untuk kembali kepada Tuhan kita. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Lambat atau cepat, kita akan dimandikan, dikafani, disolati, dan dimasukkan ke dalam apa yang kita bawa. Kalau bukan Islam, kalau bukan amalan kita, dan tidak ada Islam tanpa ruhnya, tanpa la ilaha illallah. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma ghafir muslimin wal muslimat. Al-ahya'i minhum al-amwat. Allahumma inna nas'aluka bi ahmadil لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن ترزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشيا ودعوة مستجابة وأن تجعلنا ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علما وعملا وصدقا وأمتنا على ذلك إنك أنت السميع العليم وجواد الكريم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله